Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Sama'il Nabi atau profil Nabi dari buku Sama'il Nabi karya Al Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Dengan penjelasan dari sarah yang disampaikan oleh Sa'ab Razak Al-Badr hafizallahu taala. Terakhir kita baca matan hadis yang ke-8. Kemudian penjelasannya dari Syarih Hafizallahu Ta'ala. Hindun Ibn Abi Halah radallahu anhu adalah Rabibun Nabi adalah anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hindun ibnu Abi Halah ibn ya berarti laki-laki ya. Maka Hindun ibn Abi Halah berarti laki-laki. Fawa akhun maka Hindun ini adalah Eh, saudara bagi Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ummiha saudara seibu yaitu Khadijah. Maka Hindun itu bisa, uh, nama laki-laki dan bisa juga dipakai untuk nama perempuan. Istrinya Nabi Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun. Sedangkan ini juga uh, anak tirinya Nabi ada yang namanya laki-laki namanya Hindun. Oleh karena itu uh, eh, Al Hasan bin Ali radhiallahu anhu ketika melihatkan hadis ini mengatakan aku bertanya kepada pamanku ya, dan Hindun ibn Abi Halah ini adalah seorang yang wasofan wasofan adalah orang yang punya kemampuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu dan diroyah mengenal dan mengetahui sesuatu dengan baik dan tidak semua orang itu pintar dalam mendeskripsikan. Ya. Boleh jadi ada orang yang sudah bolak-balik ya, sholat di Masjid Al-Asri suruh menceritakan Masjid Al-Asri, berapa pintunya dan seterusnya itu de, itu tidak ndak ngeh, ndak perhatian. Gimana <clears throat> Gimanakah kemudian karpetnya, kemudian ada berapa kipas anginnya dan seterusnya. Tidak semua orang punya kemampuan. Maka ada orang-orang tertentu yang ya, sekali datang atau dua kali datang dia sudah bisa punya kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan baik. Nah, di antaranya adalah Hindun ibn Abi Halah ini. Dia adalah wasofan, orang yang punya kemampuan yang lebih dalam mendeskripsikan. Faminan nasi di antara manusia ada orang yang sudah melihat sosok tertentu berkali-kali. Ketika kita sampaikan kepadanya, sifhu, tolong gambarkan tentang si dia. Ini kulitnya, ini tinggi badannya, dan seterusnya. Fala Dia tidak mampu. Padahal dia sudah ya, gaul lama dengan orang itu. No, suruh cerita uh, gimana deskripsi temanmu yang namanya Fulan itu. Dia tidak bisa. Ini kenapa? Karena dia bukan rojul wasof, Orang yang pintar dalam mendeskripsikan. Namun ada orang yang man yarahu marotan. Dia baru lihat. Ya, baru lihat seseorang sekali atau dua kali. Fayasifu wasfan daqiqan. Namun dia bisa menceritakan orang yang dia lihat tersebut dengan detail. Dia bisa menggambarkan, mendeskripsikannya secara detail. Dia itu orangnya begini, begini fisiknya, begini. Lengkap semua. Padahal baru ketemu sekali, dua kali. Nah ini, famis luhada. Maka orang semacam ini, yang lihat sekali dua kali namun bisa ngasih deskripsi yang detail. Ini orang ini disebut dengan sebutan wasafan. Dan di antara orang tersebut adalah Hindun ibn Abi Halah. Ya, maka aku bertanya kepada pamanku Hindun ibn Abi Halah tentang hilyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan hilyah itu adalah sifat Nabi, gambaran Nabi dan sifat Nabi. Maka deskripsi tentang fisik Nabi disebut dengan hilyah. Dan makna asal dari hilyah adalah perhiasan. Maka beliau memilih diksi ini. Kata-kata ini yaitu hilyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh fisiknya adalah hilyatun wa jamalun. Seluruhnya adalah perhiasan dan keindahan. Ini, maka ini mau menggambarkan betapa uh, indahnya, betapa bagusnya, eloknya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan ya, aku bertanya kepadanya tentang hilyatin Nabi, ya, tentang hilyah Nabi, tentang ciri Nabi, tentang deskripsi Nabi dan maksudnya ya, tentang fisik Nabi. Ya, kata Al Hasan, aku ingin agar beliau menggambarkan kepadaku sebagian darinya atau sedikit darinya ata'allaku bihi yang aku akan bergantung dengannya dan aku akan mengingat-ingatnya yang dimaksud dengan bergantung di sini adalah ketergantungan ilmu dan pengetahuan. Artinya, yakni takunu indi aku memiliki ye, gambaran tentang Nabi yang akan aku apal dan aku aku kuasai. Di mana aku ala zikrin, aku betul-betul ingat dan tahu tentang deskripsi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sejumlah kata-kata dan kalimat yang akan yang aku hafal. Maka aku ingin agar pamanku menceritakan bagaimanakah fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu apa yang akan beliau sampaikan akan aku ingat baik-baik. Ata'allaku bihi di sini artinya aku akan mengingatnya dan menguasainya dengan baik. Maka Al Hasan bin Ali adalah di antara orang yang Allah muliakan dengan pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Eh, Al Hasan ini melihat kakeknya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kecil. Oleh karena itu maka Al Hasan ingin ya, Hasan ingin dari pamannya Hindun radhiallahu anhu seorang yang wasaf, seorang yang pandai dalam mendeskripsikan ya, untuk memberikan kepada Al Hasan sejumlah kalimat tentang deskripsi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau akan mengingat-ingat deskripsi tersebut sehingga beliau memiliki pengetahuan dan ilmu tentang gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keinginan Al Hasan Al Basri agar punya hafalan tentang gambaran fisik Nabi ini menunjukkan faedah dan pelajaran bahasanya mengetahui memiliki pengetahuan tentang gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah babun syarifun nal ilmi adalah bagian dari ilmu yang mulia. Dia bukan bagian ilmu yang rendah, yang sepele, yang remeh. Nanti adalah bab dari ilmu yang mulia. Ketika seorang itu hafal, punya hafalan yang baik tentang gimana kegambaran fisik Nabi. Sehingga karena dia adalah bagian dari ilmu yang mulia, maka layak untuk perhatian dengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang yang fahman, ay aziman fi awsafihi seorang yang agung sifatnya ya, kemudian penampilannya wa madhari dan penampilannya demikian juga fi hilyatihi dari sisi keindahan keelokan fisiknya wa fi sifati dan sifatnya dan adalah mufakham artinya muazzam orang yang diagungkan di hati para sahabatnya bahkan di hati semua orang yang melihatnya Wajah Nabi itu bercahaya. Ya talak tala'la'u wajuhuhu. Wajahnya bercahaya. talak lu al kamari seperti bercahayanya rembulan saat malam purnama. Padahal itu tidak purnama. Namun wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercahaya sebagaimana layaknya cahaya purnama. Talak lu artinya al isyraq bercahaya, wal idoah bercahaya. Maka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu musyrik musyrikan bercahaya, mudhi'an bercahaya, mutalakli'an bercahaya, talaklu al-qamari sebagaimana bercahayanya rembulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi sedikit daripada orang yang tingginya sedang-sedang. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu robatan nil kaum tingginya tinggi badannya sedang-sedang, akan tapi lebih dekat untuk disebut tinggi untuk lebih dekat untuk disebut jangkung daripada pendek. Maka beliau bukanlah marbu'an tamaman. Bukan yang bukanlah tinggi badannya itu pertengahan tamaman 100%. Tidak. Bukan 100% sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Namun sedang dalam artian lebih dekat kepada tinggi. Wa inama atwal minal marbu' Beliau marbu' namun lebih tinggi sedikit. Beliau adalah tinggi badannya itu tengah-tengah, tidak jangkung dan tidak cebol, namun tidak persis tengah-tengah. Tidak persis tengah-tengah, namun lebih dekat untuk disebut ya, jangkung. Lakinau akan tetapi beliau bukanlah tawil al-ba'in. Ya, bukanlah seorang yang jangkung tinggi yang kontras dengan yang lain. Ya, bukan seorang yang tinggi, bain yang jelas sehingga karena kontras dengan yang lain. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wa aksar, namun Nabi itu lebih pendek daripada al-musyadzab. Musyadzab adalah orang yang jangkung namun kurus. Ya, dan, dan orang itu jangkung manakala plus kurus maka kelihatan jangkung sekali. Ya, coba kalau agak gemuk dikit itu jangkung agak gemuk itu jangkungnya agak berkurang dan ya. kelihatan tidak terlalu kontras non sudah kurus kering jangkung lagi ya. itu nanti akan kelihatan betul-betul ya, jangkung Wan nahib atau orang itu jika kurus namun jang, namun panjang badannya, namun jangkung, maka akan betul yadhar tuluhu maka jangkungnya itu akan betul-betul kelihatan. Bisyaklin wadih. Dalam bentuk yang sangat-sangat gamblang. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pendek kalau dengan orang yang kurus jangkung. Namun beliau lebih panjang daripada orang yang 100% pertengahan. Azimal hammah. Dan Nabi itu adalah orang yang cukup besar ukuran kepalanya. Rajila sya'ri rambutnya rambut yang bisa disisir. Artinya dalam rambut beliau terdapat tasanin ya ada keriting namun cuma sedikit saja sehingga masih lancar untuk disisir. Ya. Tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini farokot akikotu farokoha. Jika bisa dibelah rambutnya maka Nabi suka sisir dengan belah tengah. Akikah artinya rambut. Al-akikah itu asya'ru. Ini akikah itu maknanya adalah rambut. Ya, oleh karena itu, maka sembelihan untuk bayi yang baru lahir disebut akikah. Ini sembelihan pada hari ketujuh itu disebut akikah. Karena pada hari ketujuh tersebut, ini, pada hari tujuh tersebut, dipotonglah rambutnya, dikundulah rambut si bayi. Karena pada hari itu digundul, lontos rambut si bayi, maka disebutlah ya, hewan yang disembelih itu dengan sebutan akikah. Karena ini menamai sesuatu dengan tetangganya. Menamai sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Ya, karena ini uh, kambing ini dekat dengan uh, tidak jauh dari ya, dari rambut bayi yang dipotong maka disebutlah disebutlah dia dengan sebutan itu. Dan para fukuhak berselisih pendapat pada hari ketujuh itu rambut bayi itu e, digundul, pontos sebelum ya, hewan akikohnya disembelih ataukah setelah. Terdapat perselisihan ulama fikih dalam masalah ini. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian fukuhak mengatakan itu sebelum sebelum disembelih digundul dulu. Pendapat yang lain mengatakan gundulnya setelah disembelih. Eh, dan yang dinilai eh, sebagai pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini gundul itu setelah disembelihnya hewan aqiqah karena di urutan eh, hadis tentang masalah hal ini disembelihlah pada hari ketujuh ya, kemudian dan digundul maka itu meskipun pakai dan maka itu diambil sebagai isyarat bahasanya gundul itu e, letaknya setelah e, hewan akikohnya disembelih. Ya artinya jika adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika rambutnya mungkin untuk disisir dengan belah farokohu maka Nabi menyisirnya dengan sisir belah tengah. Wa illa fala namun jika tidak memungkinkan maka beliau tidak menyisirnya dengan belah tengah, namun beliau menyisir ke belakang. Ya, maka menyisirnya sisiran rambut ke belakang. Artinya jika tidak mungkin belah tengah, maka beliau biarkan rambut tersebut terjulur sebagaimana keadaannya. Yang ke belakang ke belakang, yang ke samping ke samping dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad mengatakan pada awalnya Nabi menjulurkan rambutnya dan tidak e, menyisirnya dengan belah tengah thumma farokohu kemudian di akhir hidup Nabi Nabi suka e, model sisiran belah tengah yang dimaksud dengan al-farku adalah yuja'al sa'ru firqatain itu rambut seseorang itu dibuat menjadi dua kelompok dibuat menjadi dua kelompok kullu firqatin da'ubah dan masing-masing kelompok itu punya ya, punya ekor. Masing-masing kelompok punya ekor. Adapun sadel adalah dijulurkan ke belakang, disisir ke belakang tanpa dibelah menjadi dua bagian. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya beliau lebih suka suka sisiran dalam bentuk sadel. Disisir ke belakang. Ya, disisir ke belakang karena sadel ketika itu adalah yang umum ya, tersebar di kalangan orang-orang Yahudi. Yahudi kota Madinah. Yahudi kota Madinah. Sedangkan e, belah tengah ketika itu menjadi tren yang banyak dipakai oleh model bersisir, ya, yang banyak dipakai oleh orang-orang Quraisy Mekah. Ya. Dan dalam hal yang ketika terjadi perselisihan antara orang musyrik dan orang ahli kitab, Nabi lebih suka mencocoki ahli kitab daripada mencocoki ya, orang-orang uh, musyrik. Namun setelah kemudian Fatul Mekah, ya, orang-orang Mekah ini telah uh, kemudian jadi kaum, bagian dari kaum muslimin, maka lebih memilih untuk menyelisihi trennya transisirannya orang-orang Yahudi Madinah yang ada ketika itu. Maka Nabi kemudian di akhir hidupnya pilih belah tengah dan sudah tidak lagi uh, sadel yaitu bersisir ke belakang. Ya, yujawizu rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melewati ujung daun telinganya manakala Nabi membiarkan rambutnya lebat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu warna kulitnya adalah azhar. Azhar itu adalah putih, namun tidak bukan putih polos, non putih yang bercampur dengan warna merah. Nabi itu dahinya lebar. Wasi al jabin. Jabin telah diketahui, yaitu artinya dahi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memtadul jabin, lebar e, dahinya. E, dan itu melebar fitul wal ardi, di panjangnya dan di lebarnya. E, di panjangnya dan di lebarnya. maka panjang dahinya itu terlihat lebih luas daripada yang lain. lebarnya juga terlihat lebih luas dan lebih lebar daripada yang lain. Azajal hawajib. Hawajib artinya uh, alis. Eh, wawal atmu hawajib artinya adalah tulang yang ada di atas mata. Plus uh, plus di sana ada daging dan bulu atau rambut yang tumbuh di daging tersebut. Dan masing-masing orang tentu memiliki dua hajib. Eh, Zajaju artinya alisnya panjang dan lembut. Dan e, alis dua alis tersebut lebar sampai ke bagian akhir dari mata. E, lebar bukan hanya e, pas di mata namun e, sampai pol sampai e, di bagian akhir mata. Sawabir jamak dari sabirah Artinya kamilah tamah. Sempurna dan sempurna. Maka alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna dan sempurna sampai ke belakang dan alisnya adalah alis yang panjang. Meskipun panjang namun tidak sampai ketemu. Alis dengan alis itu tidak sampai bertemu sehingga dikatakan fi ghairi qaranin tanpa bersambung. Yang dimaksud dengan koran di sini bertemunya dua alis. Sehingga tidak ada di antara keduanya fajwah, celah. Atau faroh, uang kosong. Namun betul-betul sambung. Itu tidak demikian alisnya Nabi SAW. Alis Nabi itu panjang. Eh, panjang sampai ke belakang dan panjang. Artinya sampai uh, ke menuju tengah namun tidak sampai tidak sampai kemudian bersentuhan dan bersambung. Tetap ada celah, ada ruang kosong di antara dua alis tersebut. Maka al-akron adalah orang yang rambut-rambut alisnya itu bersambung. Sedangkan ablaj itu adalah orang yang di antara dua alisnya khalian nasyari ada ruang yang kosong dari rambut. Maka sehingga dua alis tersebut terpisah. Dan orang Arab itu menyukai alis yang jenis ini. Yang tidak bersambung. Non ada ruang dan jeda itu alis yang cakep. Itu manakala tidak bersambung antara alis yang kanan dengan yang kiri. Maka Nabi saw itu jelas, jelas yaitu ada ruang kosong di antara dua alisnya. Karena dua alis Nabi itu tidak sampai bersambung, tidak sampai bertemu. Ya, bahkan di dua alis tersebut ada pembuluh darah. Yang nanti pembuluh darah itu akan kelihatan ketika Nabi marah. Karena penuh dengan darah. Karena membesar, ya, karena keadaan orang marah, maka pembuluh-pembuluh darahnya itu membesar. Ya, maka di antaranya adalah terlihat pembuluh darah yang ada di antara dua alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainahuma irkun. Di antara dua alis itu terdapat pembuluh darah. Ya, yudiru al-ghadabu yang ini membesar kelihatan kelihatan jelas ketika Nabi marah. Artinya di antara dua alis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat pembuluh darah. Ya, yusayiru al ghadab ketika beliau emosi maka emosi itu membuat pembuluh darah tadi penuh dengan darah. Maka kelihatan Nabi itu marah, lihat wajahnya. Ketika di antara dua alisnya itu, nah, itu ada sesuatu yang kelihatan bengkak, sesuatu yang kelihatan membesar. Wah ini Nabi, ini Nabi sedang marah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, bagian eh, bagian ujung hidungnya itu manjung. Irnain eh, nunnya di kasrah kemudian ra. Eh, irnain wa al anfu. Itu artinya adalah hidung. Maka Nabi itu akna irnain artinya panjang hidungnya. Dan yang dimaksud panjang hidungnya ini adalah sedikit panjang. Karena sallallahu alaihi wasallam fi anfi syai'un natuli. Ya, hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lumayan panjang, bukan panjang sekali, non cuma lumayan panjang. Lahu nurun ya luhu Ada cahaya yang meliputinya. Nya di sini bisa kembali kepada Nabi, bisa kembali kepada hidung Nabi. Dan ini dua hal yang ya, berhubungan erat. Ya, kalau cahaya tadi ada di wajah Nabi ya tentu termasuk di sana E, di hidungnya otomatis demikian. Nah orang yang tidak cermat menatap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengira kalau Nabi itu adalah orang yang asyam, e, asyam atau syamab dalam hidung itu artinya adalah meninggi batang hidungnya ditambah rata bagian atasnya. Ditambah israf menonjol al-arnabah pucuk hidungnya. Maka orang yang melihat Nabi saw disebabkan cahaya, wadoah dan cahaya, wal israq dan cahaya yang meliputi wajah Nabi saw termasuk menutupi hidungnya Nabi saw Alaihi Wasallam akan mengira akan mengira bahasanya hidung Nabi itu hidung yang disebut dengan asyam. Jadi batang hidungnya tinggi, kemudian bagian atasnya itu rata dan menonjol pucuk hidungnya. Padahal realitanya Nabi tidak demikian. Nabi cuma agak mancung saja. Bukan mancung yang betul-betul mancung. Namun agak mancung, ada mancung di hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wal amru laisa kadalik namun tidak demikian. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aknal anfi, artinya fi anfihi tulun, ada unsur mancung di ada unsur mancung di hidungnya. Ada unsur mancung di hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mancung yang betul-betul mancung. Maka fisik Nabi itu banyak yang tengah-tengah, ya. banyak yang tengah-tengah tinggi badannya, kemudian rambutnya, tidak eh, keriting, cuma ada unsur keriting di wajahnya, ada unsur keriting di rambutnya, bukan keriting, non ada unsur keriting di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidung Nabi ada unsur mancung di hidung Nabi. Ya. Ada unsur, bukan mancung, namun ada unsur mancungnya. Kelihatan mancung, namun tidak mancung yang betul-betul mancung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kafulihyah, Ya, lebat jenggotnya. Ya. Maka kasih Nabi itu ada orang yang lebat jenggotnya. Ya, oleh karena itu maka di antara kalimat berbahaya yang diucapkan oleh sebagian orang, ada orang yang tidak suka dengan jenggot sampai-sampai mengatakan saya sebel dengan semua orang yang berjenggot. Nah, eh, maka ini kalimat yang berbahaya. Eh, kalimat berbahaya karena Nabi itu berjenggot. Nah, maka kalau saya benci dengan semua orang berjenggot bahaya. Ya, maka Nabi itu termasuk dalam daftar orang yang dia benci. Ya. Lazim kaulnya demikian, konsekuensinya demikian. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang berjenggot, bahkan jenggotnya lebat. Dan di antara hal yang Nabi ajarkan adalah memelihara jenggot dan membiarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut dalam banyak hadis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai bahasanya memelihara dan membiarkan jenggot itu bagian dari sunanul fitrah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahasanya mengkok habis singgot adalah di antara sifat khas majusi, musyrik dan Yahudi. Oleh karena itu terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah hadis yang melarang mencukur habis, mengkok habis singgot. Dan terlepas dari hukumnya, maka ada kalimat yang menarik yang disampaikan oleh uh, oleh pensarah. Kita tidak usah bahas hukumnya terlepas dari uh, hukumnya, marilah kita uh, berbicara tentang masalah ini pakai bahasa cinta dan pakai kamus cinta. Tidak perlu pakai kamus hukum, non cukup pakai kamus cinta saja. Kamus cinta akan mengatakan wala sakka, tidaklah diragukan bahasa cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendorong seseorang untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya dalam memelihara jenggot terserah mau hukumnya terlepas seandainya kita tutup mata sementara waktu, terlepas hukumnya wajib ataukah sunnah yang jelas. Cinta yang dalam, cinta yang sesungguhnya itu akan mendorong seorang untuk meneladani dan mencontoh Nabi. Orang akan kalau Nabi seperti apa? Oh Nabi berjenggot, Nabi pelihara jenggot dan tidak mengkerok jenggotnya. Oh, maka orang yang betul-betul cinta pasti akan terdorong untuk itu. Terlepas dari hukumnya. Maka saatnya kita ya, bahas membaca masalah ini pakai pakai kacamata cinta dan pakai kamus cinta tanpa kacamata hukum dan kamus hukum. Maka yang ketemu adalah orang yang betul-betul cinta akan berupaya meniru yang dicintai. Apalagi itu sesuatu yang disukai oleh yang dicintai. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'fian membiarkan ya, dan memelihara jenggotnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pipi Nabi. Nabi itu sahlul khaddain. Khad itu tulang yang ada di pipi. <clears throat> Eh, maka di pipi tentu ada tulang yang menonjol itu namanya khaddun. Nah, dua dua pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggi, ya, tidak kemudian tampak kontras tinggi banget. Nah, Iya, nanti kalau uh, tulangnya ini tinggi banget, maka nanti uh, pipinya akan terlihat tinggi sekali. Namun tidak demikian, pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pipi Nabi tulang pipinya itu landai, sahal, sahal itu uh, dataran rendah yang landai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dali ulfam, artinya adimul fami, ukuran uh, ukuran mulutnya itu besar dan muflaj al-asnan. Nah, muflaj al-asnan itu dari kata-kata falaj fil asnan itu artinya tabaud. Ada ada uh, ada rongga. Ya, ada jeda <coughs> di antara <coughs> ya <coughs> gigi seri wa rubaiyat dan gigi ruba atau rubaiyat adalah gigi yang terletak antara taring dengan seri itu di kamus Menawi rubaiyat ya, gigi yang terletak di antara gigi taran dan gigi seri apa itu gigi apa itu <coughs> ya maka ada yang jelas ada tidak rapet-petnya uh, antara gigi-gigi Nabi ada uh, ada ya ada celah ada celah di antaranya wahwa ya, minal jamal dan itu di Eh, di bangsa Arab itu adalah kegantengan. Gigi yang indah itu yang tidak rapat. Itu yang tidak rapat. Ah, namun ada celah antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu di antara yang haram yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun itu indah dan dibolehkan manakala alami. Manakala itu dirikayasa, maka itu keindahan yang diharamkan oleh Nabi maka kemudian sebagian orang mengikir ya, kemudian giginya mengecilkan giginya sehingga ada celah antara satu gigi dengan gigi yang lain dan ini satu perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gigi yang tidak rapat namun ada celah di antara satu dengan yang lain itu adalah keindahan gigi yang indah dalam budaya Jawa gigi yang indah dalam budaya Jawa yang asli itu bukan gigi yang rapat Gigi yang rapat itu indah, gigi yang indah buatan Pepsoden. <laughs> kalau kalau uh, orang Jawa gigi yang indah itu adalah biji timun. Itu kaidah gigi yang cantik kalau di budaya Jawa itu biji timun. Giginya itu seperti biji timun tertata, non ada celah antara satu dengan yang lain, tidak rapat. Biji timun itu tidak rap, tidak rapat ya, satu dengan yang lain. Ada celah antara satu dan yang lain. maka gigi yang biji timun, nah itu gigi yang indah. <coughs> Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gigi yang indah ini Allah jadikan untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam khilqatan alami. <coughs> Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya celah antara satu gigi dan dengan gigi yang lain manakala direkayasa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tafalud, <clears throat> melarang mengikir gigi, yaitu mengicilkan ukuran gigi sehingga antara gigi satu dengan yang lain ada celah. <clears throat> Lil husni manakala motifnya adalah motif kecantikan. Karena ini adalah termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.